Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata wa qawlihi dan firman Allah taala Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya Ini yang pertama yang dia bawakan dalam surat Ali, Ali Imran ayat yang ke-55. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa Wahai Isa inni mutawaffika Sungguh aku mutawafika mewafatkan nanti akan kita sebutkan maksud dari mewafatkan di sini. Wa Isa sungguh aku mewafatkanmu wa rafi'uka ilayya dan mengangkatmu kepadaku kata Allah Azza wa Jalla. Mutawafika makna dari mutawafika mewafatkanmu di sini para ulama ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna mutawafika Tidak apa kita sebutkan sebagai faedah Di antara mereka ada yang berpendapat ini mumi itu kan mewafatkan yang mewafatkan nah, mumi itu kan mematikan mewafatkan Kemudian adapun akal mufassirun kebanyakan ahli tafsir menafsirkan makna mutawafika yakni muni muka menidurkanmu yani mutawafika mewafatkanmu yakni dengan tidur warafi'uka ilahnya dan mengangkatmu kepadaku yakni ketika tidur halanum ya. Nah. Dan terkadang tidur ini disebut dengan juga wafat atau mata sebagaimana ya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur alhamdulillahilladzi atau bangun tidur ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana amatana segala puji bagi Allah dan yang menghidupkanku setelah mematikan mematikanku, ya. Bukan mati kan, tidur. Ya. Nah. Maka ini tafsir yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan pula Syekh Ahmad bin Yahya al najmi wa aqul Syekh Ahmad bin Yahya al najmi mengatakan wa aqul innal qaul al-akhir huwa sahih. Pendapat yang terakhir yang kita sebutkan tadi ini yang sahih, yang benar wa huwa annal maqsud bil wafat huna wafatun naum yakni yang dimaksudkan dengan wafat di sini adalah wafat naum tidur ai inni mutawaffika bin naum yakni aku mewafatkanmu dengan tidur wa rafi'uka ilayya fi hali naumika dan aku mengangkatmu wahai Isa kepadaku dalam keadaan tidurmu ini pendapat yang lebih kuat Allah a'lam Nah, maka dalam ayat ini ya, menunjukkan sifat ulu tinggi bagi Allah Azza wa Jalla di mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa rafi'uka ilayya dan mengangkatmu kepadaku ya nah. ketika digandengkan dengan ilah ya tidak ada kemungkinan makna lain selain mengangkat namanya mengangkat paling dengan ilah ya rafi'uka ilayya mengangkatmu kepadaku berarti sini Allah Subhanahu wa taala di atas ya maka enam takwil-takwil yang lain selain dari makna yang sebenarnya sebagaimana yang di enam takwil karena ada takwil ya. mereka mentakwil dengan manzilah maksudnya enam Rafiuka manzilah dan mengangkatmu derajatmu ya bukan karena makna yang seperti ini tidak cocok karena dalam ayat ini rofiuka ilai mengangkatmu kepadaku ada kata ila di sini. Maka tidak ada makna lain selain nah mengangkat ke atas. Dan nah Syekh Muhammad bin yang saya mengatakan mengatakan fanabda awalan bil adillati eh, ini beliau menyebutkan sebelumnya tentang di sini bahwasanya Allah tingginya Allah Azza wa itu ada dua macam. Yang pertama tinggi yang sifatnya maknawi. Ya. Maka ini sabit tetap bagi Allah Azza wa dengan kesepakatan ahlul qiblah ini ahlul bid'ah, ahlus sunnah, semuanya mengimani ya yu'minun bi Allah taala alim uluwan ma'nawiyan Allah itu maha tinggi dengan tinggi yang maknawi ya tinggi yang secara makna tinggi tidak ada yang lebih Allah semacam ada adapun ulu zat yang kedua macam yang kedua ulu zat zat Allah Allah itu tinggi di atas tinggi ya maka yang menetapkannya adalah ahli sunnah ahli sunnah ada pun ahli bid'ah mereka mengingkari tidak menetapkan bahwasanya Allah azza wajal itu tinggi di atas Fanabda awalan dengan dalil-dalil yang ada nah, Maka kita mulai yang pertama kata beliau Nah adillati ahli sunnah ala uluwillahi subhanahu wa ta'ala azati dengan dalil-dalil ahli sunnah atas tingginya Allah azza wa jal nah, secara zat Allah maha tinggi Allah tinggi ya. Fanakul maka kita katakan kata beliau inna ala sunnah istadallu ala uluwillahi ta'ala uluwan zatiyan bil wasunnati wal ijma'i wal ahli wal fitrah. Sesungguhnya ahlu sunnah berdalil atas tingginya Allah Azza wa Jal uluwan zatiyah, tinggi zatnya. Zat Allah tinggi. Dengan Alkitab, Al-Qur'an dan As-Sunnah wal ijma' dan ijma' kesepakatan wal akal secara akal wal fitrah maupun secara fitrah awalan yang pertama fal kitab adapun dari alkitab maka sangat banyak dalil tentang tingginya Allah azza wajal 6 di dalam kitab Allah di dalam Al-Qur'an fataratan bi ulwi terkadang di dalam Al-Qur'an dengan penyebutan ulwi tinggi Watalatan bidikil fautiyah terkadang dengan penyebutan fautiyah bahwasanya Allah itu di atas ya, di atas tentunya namanya di atas tinggi ya kan? wa taratan nuzulish nuzulil asya min indi terkadang dengan penyebutan turunnya sesuatu dari sisi Allah namanya turun dari atas ke bawah tinggi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ini namanya turun Wataratan ini bi ilaihi terkadang dengan penyebutan naiknya sesuatu kepada Allah azza seperti dalam ayat ini ya ya Isa ini mutawafika wa rafi'uka dan mengangkatmu kepadaku ya Wataratan bikaunihi bi terkadang dengan penyebutan bahwasanya Allah di Islam. Ya. Nah, fal'ulu penyebutan ulu misal firman Allah Taala wa huwal aliyul azim dan dialah Allah zat yang maha tinggi dan maha agung. Sabih isma rabbikal a'la Al-a'la yang maha tinggi Al-fawqiyah wa huwal kau fawqa ibadi ini fawqa ibadi di atas hamba-hambanya ya khawfu rabbahum min fawqihim ya khawfuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun mereka takut kepada Rabb mereka min fawqihim dari atas mereka di atas fawq di atas wa nama ma dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Ini tetap rokia. Allah itu di atas sesuatu tinggi. Wanzul zulul penyebutan tentang turunnya sesuatu dari Allah Azza Wajalla. Semisal firman Allah Ta'ala Yudabirul amro minas sama'i ilal Allah mengatur minas sama dari sama atas dari atas ke ilal arti ke bumi dari sama ke bumi kemudian firman Allah taala inna nahnu nazzalna dzikra sesungguhnya kami nazzalna menurunkan al-dzikra Al-Qur'an ya turun menurunkan wa ma'asya dzalika yang semisal ayat ini Surut Naiknya sesuatu kepada Allah Azza wa Jal. Semisal firman Allah Ta'ala juga yang ini disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah Ilaihi yas'adul kalimu qayyib wal amal salihu yarfa'u Kepadanya lah ucapan-ucapan yang baik naik Yas'ad naik Mendaki naik Wal amalus salih yarfa'u dan amalan yang soleh mengangkatnya, mengangkat kalimat thayyib. Juga firman Allah Ta'ala ta'amjul malaikatu warruhu ilaihi Ta'udul naik Para malaikat warruh Diberi kepada kepada Allah Azza wa Jalla. Naik, naik dari bawah ke atas menuju Allah Azza wa Jalla di atas. Yang kelima, kaum fis penyebutan dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya Allah Azza wa Jalla fisama. Amin Aminkum fisama fis sama sifa bikumul Apakah kalian merasa aman ya. dari zat yang fisama di atas? Ya. Sama. Untuk menjungkir balikkan bumi kepada kalian. Ini dari Al-Quran dan banyak nah, ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang enam ayat-ayat semisal ayat-ayat yang telah disebutkan banyak sekali. Yang kedua dari as-sunnah dari hadis Amma sunnah adapun dari as-sunnah faqat tawatarat anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi wa fi'lihi wa iqrarihi mutlak mutawatir sangat banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ucapannya dari perbuatannya dari takrir persetujuannya yang menunjukkan Allah itu di atas ulu tentang tingginya Allah Azza wa Jalla. Adapun dari ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan tentang tingginya Allah di atas 6 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam subhana rabbiyal a'la. Ya. Doa kita sujud ya. ya. Nah, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Tinggi namanya tinggi di atas. Ya. Yang maha tinggi. Juga sabda Nabi SAW ketika beliau SAW menyebutkan samawat langit-langit. Beliau mengatakan wallah fawqa arsh dan Allah di atas arsh, di atas arsh. Arsh itu ya di atas kursi. Allah di atas arsh. Amal fi'l atau juga penyebutannya lain sabda Nabi yang lain ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian ya mempercayai aku dalam keadaan aku ini orang yang dipercayai, dipercayai zat yang di atas. Yang kedua amal fi'il seperti contohnya ketika Nabi SAW mengangkat jarinya ke langit ketika beliau khutbah. Ya, beliau mengangkat jarinya ke langit ketika beliau khutbah di hajatul Wada ya, ketika haji wada dia mengatakan ala hal ballahu bukankah aku telah menyampaikannya kalau para sahabat mengatakan na'am dia ulangi sampai tiga kali maka beliau mengatakan Allahumma syahad ya Allah saksikan dia sambil mengangkat tangannya ke atas nah. ini dari fi'il ya, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Adapun takrir persetujuan Nabi SAW yaitu dalam hadis Muawiyah ibnu Hakam. Ketika Muawiyah ibnu Hakam ini datang bersama budak perempuannya, dia ingin membebaskan budaknya ini. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, Allah. Nabi SAW bertanya kepada budak wanita ini, Allah, di mana Allah? Fisana Allah di atas di atas Faqala man ana Kemudian Rasulullah bertanya ini Dan siapa aku? Ah, maka Budak yang mengatakan Anta Rasulullah Engkau adalah utusan Allah Azza wa Maka Rasulullah mengatakan Aktifha fa'innaha mu'minah Bebaskan dia semuanya dia ini mukminah. Ya. Nah. Ini persetujuan dari Nabi SAW ketika jaring mengatakan Fisama di atas Artinya benar jawaban. Jadi ya, kalau yang salah ya pasti di dibenarkan oleh Nabi SAW. Ya. Pasti di betul kan? Oh bukan. Kalau yang salah ya. dibenarkan oleh Nabi SAW. Dikatakan fa'inah mu'min. Rasulullah memberi intihan ujian dengan pertanyaan dua pertanyaan ini untuk mengetahui jaya ini budak wanita ini seorang mukmin atau bukan? Ya. Di mana Allah? Allah di atas. Ini bukan perkara yang sepele kan? Ya. Seorang ini dianggap mukmin atau bukan kan? Kalau salah ya pasti akan dibetulkan oleh Nabi SAW. Ya. Ini takdir, persetujuan Nabi SAW. Ya. Persetujuan dari Nabi SAW. Ini dari as-sunnah. Adapun dari dalalatul ijma' Ini Alkitab dan Sunnah sudah tentang ijma kesepakatan para ulama bahwasanya Allah ulu di atas tinggi di atas nah fakat ajma asalam ala anna Allah taala bidatihi sama maka salah soleh bersepakat bahwasanya Allah azza wajal bidati dengan zatnya Allah Allah itu di di atas min ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam ila yaumin dari sejak Zaman zamannya Nabi SAW sampai sekarang. Sepakat. Ahlu sunnah. Ya. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla di atas. Nah. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan inna salaf majmu'una ala dhalik. Sungguhnya salaf itu majmu'un mereka bersepakat ala dari atas hal itu ini Allah Subhanahu wa taala di atas walam yakun ahadun minhum innallaha laisa sabi sama tidak pernah salah satu orang pun dari mereka kalangan salaf mengatakan bahwasanya Allah bukan di atas tidak pernah ya, tidak pernah au innallaha fil ardi atau tidak pernah ada seorang pun dari mereka mengatakan Allah itu di bumi tidak pernah ada Au inna Allah la dakhila alam wala kharij wala kharij. dan tidak pernah pula ada yang mengatakan ya bahwasanya Allah itu tidak di dalam alam, tidak pula di luar alam. Ini lebih parah ya. Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di mana-mana. Kalau Allah mengatakan jamnya yang menggunakan Adam, kalau Allah mengatakan jamnya itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Mereka meyakini allah yang tidak ada. Mereka meyakini Allah itu tidak di mana-mana. Sesuatu yang tidak di mana-mana itu berarti tidak ada. Sesuatu yang tidak ada. sesuatu yang tidak ada. Nah. Hmm. Kemudian wala muntasil wala munfasil tidak bersatu, tidak terpisah au innahu la tajawwaza isyarah alisiya ilaihi. Ini tidak pernah ada. Al majmu'un kalau salah mereka bersepakat bahwasanya Allah itu di atas. Kemudian dalalatul akal dari dalil dari segi akal. Tidak diragukan bahwasanya Allah Azza wa Jal <coughs> imma an yakuna fil ulu au fi sufli. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak diragukan bahwa syakka, tidak diragukan bahwasanya Allah Azza wa Jal itu ya bisa jadi di atas, bisa jadi di bawah. Wa qawlu fi sufli mustahil. Keadaan Allah itu di bawah itu mustahil. Seperti mustahil, tidak mungkin. Li'annahu naqsun karena ini adalah perkara yang nafas sebuah kekurangan. Sesuatu kalau di bawah itu berarti kekurangan. Yastalzim an yakuna Ini berkonsekuensi kalau kita menetapkan Allah itu di bawah, berarti berkonsekuensi ada sesuatu yang di atasnya. Ada sesuatu yang di atasnya. Makanya mustahil min makhlukati dari kalangan makhluk-makhluknya fala yakunu lahum uluwun wasaitor taman wasultan tam maka ya kalau menetapkan Allah itu di bawah ya tidak ada Allah berarti Allah tidak memiliki tinggi yang sempurna tidak memiliki kekuasaan yang sempurna ya. tidak memiliki pengaturan yang sempurna ya. Faidahkan super mustahil kalau di bawah itu mustahil tidak mungkin kanal ulu wajiban berarti wajib kita menetapkan bahwasanya Allah itu di atas. Karena kalau di bawah tidak mungkin, ya. Nah. Nih. Yang lain kata beliau dalil akal yang lain innal ulu wasifatun kamal mitibatun kola. bahwasanya tinggi ini adalah sifat kesempurnaan dengan kesepakatan orang-orang yang berakal. Ya kan? Kalau orang berakal sepakat namanya tinggi itu sempurna. Ya kan? Rumah kalau tinggi pasti bilang bagus. Ya kan? Suatu yang tinggi di atas itu sempurna. Wa idza sifatul kamal wa idza sifatul kamal kalau tinggi ini adalah sifat kesempurnaan wajibannya an yakuna sabitan maka wajib sifat ini tetap bagi Allah Azza wa Jalla di anna kulla sifati kamalin sifatin kamalin mutlaqat fayatabitan lillah karena seluruh sifat kesempurnaan yang mutlak itu tetap bagi Allah Azza wa Jalla ini dalil tentang akal nah. kemudian dalil fitrah tentang fitrah Setiap manusia itu memiliki fitrah bahwasanya Allah itu di atas. Oleh karena itu, ketika seseorang dia menginginkan sesuatu, ya, dia memohon sesuatu kepada Allah Azza wa Jal, pasti kalbunya itu yang soleh ila sawah kolbunya itu akan menghadap ke langit. Kalau berdoa menengadakan tangannya ke langit, ya kan? Ya. Ini menunjukkan ya bahwasanya nah secara fitrah manusia itu meyakini sebenarnya Allah itu di atas minta kan tangannya ke atas kolbunya ke atas ya kan kolbunya ke atas. Ini secara fitrah yang tidak mungkin diingkari. Tidak mungkin diingkari. Secara fitrah ketika seorang berdoa pasti menengadah ke atas, tidak mungkin ke bawah kan. Biasanya kalau orang awam doa gua ketika balak ya, di sana balak biar nolak balak, yang begini ya, ini katanya ke bawah. Tapi kalau dia minta ke atas tangannya, jangan ya ke atas kolbunya ke atas. Ini menunjukkan secara fitrah mereka meyakini Allah itu di atas. Coba kalau orang meyakini Allah itu di mana-mana, nah, di mana dia meminta Allah di mana? Di mana-mana. Kan? Kemana tangannya mau diarahkan? Kemana kolbunya mau diarahkan? Ketika dia ingin meminta, Allah di atas. Ya, Allah di atas. Allah tidak di mana-mana. Allah Allah itu bukan di mana-mana, Allah itu bukan tidak di mana, Allah itu di atas dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian alat ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat yang ke-158 Bal ilaihi bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya kepadanya sama seperti ayat yang pertama rafa'ahu ilaihi kata rafa'ah mengangkat dan ilah kepadanya kepada Allah Azza wa Jalla ini untuk membantah orang-orang Yahudi ya, yang mereka menyangka mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maka Allah membantah mereka. Allah berfirman, Inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam ya Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka orang Yahudi mengatakan sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam utusan Allah wa ma qataluhu kata Allah mereka tidak membunuhnya wa ma salabuhu mereka tidak menyalibnya walakin syubbiha lahum akan tapi diserupakan untuk mereka diserupakan diserupakan untuk mereka Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Sungguhnya orang-orang yang mereka berselisih tentang Naam Nabi Isa kematian Nabi Isa ini la fi syakkin min, berada dalam keraguan. Malam bihi min ilmin illa illa tiba'u mereka tidak memiliki keyakinan kecuali hanya mengikuti persangkaan. Mereka sendiri tidak yakin sudah membunuh Nabi Isa atau belum. Wama ma qataluhu yaqinan. Mereka tidak membunuhnya dengan keyakinan. Tidak yakin mereka sudah tidak bisa membunuh. Barrafa'allahu ilaihi. Bahkan Allah mengangkatnya, mengangkat Nabi Isa ilaihi kepada Rafa mengangkat berarti ke atas. Kemudian firman Allah Taala dan telah kita sebutkan ilaihi yas'adul kalimu thayyib wal amal salih yarfa'uh. Kepadanya lah al kalimu thayyib ucapan yang baik naik kepada Allah lah ucapan yang baik naik akan naik wal amal soleh dan amalan soleh yang mengangkatnya. Kemudian ayat yang berikutnya dalam surat Ghafir ayat yang ke-36 dan ke-37 Ya Hamanu binili sabhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadziba. Firaun mengatakan wahai Haman. Haman ini adalah wazir, menterinya Firaun. Wahai Haman, ini sarhan, bangunkan untukku sarhan, bangunan yang tinggi. La'ali ablughul asbab agar aku bisa sampai ke pintu-pintu, menaikinya sampai ke pintu-pintu. Asbab as-samawat, pintu-pintu langit, yang ila ilahi Musa maka aku dapat melihat ya, ilah kepada ilah sesembahannya Musa wa inni dan sungguh aku menyangka yakin bahwasanya Musa itu adalah dusta Musa, Musa itu berdusta nah di sini Firaun mengatakan ini ya, karena Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwasanya Allah di di atas rohnya ada di di atas. Makanya Fir'aun mengatakan demikian. Ini Sobhan Bangunkan untukku bangun yang yang tinggi Agar aku sampai ya, ke jalan ya, Jalan bisa sampai ke jalan yang bisa menuju ke langit ya, Agar bisa melihat ilah Musa Bisa melihat sesembahan Musa Bisa melihat Allah yani anzul ilaih melihat kepada Allah Lianna Musa kalau karena Musa mengatakan kepada Firaun Inna fis sama. Sungguhnya Allah itu di di atas, tinggi di atas. Ya, maka Musa eh, Firaun tidak terima mengatakan demikian. Ya Haman, wahai Haman, Haman ini menterinya wazir wazir Firaun untuk membangunkan bangunan yang tinggi. Nah, nah ini mau ditakwil kemana ayat seperti ini? jelas di sini Firaun meminta dibangunkan agar bisa sampai ke langit, bisa melihat nah, ilah ilah Musa Rabbul Alamin yang bisa melihat Allah. Kemudian dia membawakan ayat yang berikutnya yang terakhir dalam enam pembahasan ini dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-16 dan 17. Amin tumman fis sama Ayah bikumul arda fa idza hiya am amintum man fis samai sila alaikum hasiba alamu nakai fanadi apakah kalian merasa aman kepada zat yang fis sama di langit nah ini apakah kalian merasa aman kepada zat yang langit ayah bikumul arda untuk menyukir balikkan bumi kepada kalian fa idza hiya maka bumi itu bergoncang am amin tumman fis sama atau apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas di langit ayur sila alaikum hasiba untuk mengirim kepada kalian badai fasata'lamuna kaifa nadhir maka kalian akan tahu bagaimana nah peringatan kepada Allah Nah, maka kalian merasa aman dari zat yang di sama di atas di langit nah, maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah azza wajalla di